Ini kajian lagi. kajian, dekat. Ah, gitu. Tapi lebih enak begini betul. Iya. Ah, iya. Iya, Jadi terdahulu itu dalam artian yang pertama. Ya, yang mengikut. Yang, oh. yang pertama mengajarkan. Bukan, salaf itu generasi pertama umat Islam ya. yang murid langsung Rasulullah SAW itu dikatakan sebagai salaf. Kalau salaf ah, kalau ada i-nya salafi pakai ya, ya itu pengikut salaf begitu oh, gitu. jadi, jadi ada uh, uh, dalam bahasa Arab itu kalau di belakangnya dikasih ya, ya jadi i bacaannya itu artinya pengikutnya kalau Indonesia diganti Indonesia artinya orang Indonesia begitu kalau Mesir negaranya kalau orangnya Mesri dikasih i salaf generasi pendahulu kalau salafi yang ikut kepada generasi iya kalau ajarannya sesungguhnya ajaran ahlus sunnah wal jamaah oh. iya tidak berbeda tidak ada atau enggak enggak masyhur kecuali dengan istilah ahlus sunnah hanya saja ketika mungkin porsinya sangat banyak untuk mengajarkan agar manusia mengikut salaf salaf salaf salaf begitu hanya yang terkenal ininya salafnya pengikut salaf juga dari terdahulu para ulama pun menyebut orang dengan pujian salafi itu juga sering iya. dia sunni salafi dia pengikut sunnah dan pengikut salaf begitu kemudian dari <laughs> biar ini tadi <laughs> kemarin sini Kemudian ini Pak Ustaz dari tradisi pakaian hmm. kemarin ke dalam haji itu apa namanya? Casing ya. Casing. Itu gimana menurut Pak Ustaz? Iya. Adapun casing. Iya. Tidak harus dengan gamis. Ya. Tetapi kita memahami dengan makna menutup aurat itu ah. tidak boleh membentuk, tidak boleh terlihat, tidak boleh tembus pandang. Iya. Sedangkan pakai celana sirwal itu ya, ya. masih membentuk pahanya. Sedangkan namanya aurat itu dari lutut sampai pusat buat laki-laki ya. ya. ya. Sehingga sebagaimana kita mengatakan kepada para wanita hendaklah harus besar, gombrang tidak membentuk tubuh, kita juga berkata pada laki-laki harus besar, gombrang tidak membentuk tubuh. Oleh karena itu kiai-kiai dulu mengharumkan pakai pantalon di zaman Belanda. Dikatakan itu pakaian Belanda, pakaian kita adalah sarung. Ya. Kenapa? Karena dia gombrang, tidak membentuk paha, nggak membentuk pantatnya, nggak membentuk kemaluan di depannya itu sehingga silahkan mau pakai gamis juga bisa mau pakai sarung juga nggak apa-apa mau pakai pakaian Pakistan juga nggak apa-apa pakai itu yang besar. sarung besar itu iya. iya. atau celana celana besar jadi intinya bukan gamisnya cuma kebanyakan kita memilih gamis <laughs> sehingga dia dikira bahwa itu adalah suatu casing khusus gitu. Kalau <laughs> nggak mesti. Kan? Iya, nggak mesti. Nanti kalau ada jauh lagi kita pakai sarung. Tapi insya Allah. insya Allah. <laughs> Jadi selagi sebagai saja saya ini. Uh, Ustaz, di Salafinya ada paksi-paksi nggak? Atau namanya? uh, ya ya pastilah maksudnya apa pecahan pecahan lah tokoh tokoh ini pak salaf ini salafi A B atau gimana <laughs> ada yang mungkin ya iya, iya, iya. Ya, ya, ya. jadi ketika kita bicara salaf hampir-hampir semua orang yang hatinya masih bersih ya nggak bisa mengingkari memang harus kita ngikut salaf ikut para sahabat akhirnya yang terjadi adalah rebutan mengaku salaf. Saya yang ikut salaf. Enggak, kami yang ikut salaf. Kami salaf. Masing-masing mengaku salaf. Sehingga ada yang benar-benar mengikuti salaf, ada yang hanya pengakuan saja, ada yang mencampurkan antara salaf dengan khalaf. Sehingga dikira salafi ada macam-macam ada salafi lembut ada salafi keras ya. ada salafi pejuang ada salafi duduk katanya ya. salafi duduk itu duduk ngaji belajar duduk ngaji belajar salafi pejuang itu yang ikut demo ikut perang gitu ikut teror nah, itu dikatakan salafi perjuangan padahal bukan salaf kalau sudah dia menentang penguasa dengan fisik seperti itu itu jelas-jelas bukan salaf karena para salafus saleh sabar menghadapi penguasa walaupun penguasanya zalim. Seperti kejadian di dalam sejarah di zaman Bani Umayyah. Ada penguasanya yang sampai dia setiap ceramah itu mengatakan di antara kalian ada kepala-kepala yang ranung yang siap saya petik. Dan betul-betul ketika turun panggil si fulan si fulan si fulan, dipenggal di depan umum. Itu para sahabat mengatakan sabar, sabar, sabar. Tidak melawan, tidak memberontak. Sehingga kalau ada orang yang mengaku salaf, kemudian dia ikut memberontak, maka itu jelas bukan salaf. Yang kedua, demonstrasi. Kalau sudah ikut demo, ya jelas kita katakan itu salafnya bukan salaf yang benar. Mengapa? Karena demonstrasi pertama dalam sejarah Islam dilakukan oleh pemberontak dari Mesir, dari Irak, dan dari uh, Kufah Sedangkan para sahabat justru menjadi pembelanya khalifah ketika itu. Tidak menganjurkan untuk demonstrasi. Sehingga kita selalu mengingatkan tidak ada seorang ulama pun sejak salafus saleh sampai hari ini yang membolehkan untuk menentang penguasa dengan cara demonstrasi mengganggu ketertiban umum nggak ada. Nah, barakallahu. Satu lagi, satu lagi. Ini yang dibuat oleh ini ada juga asumsi dari masyarakat bahwa orang Islam ini sulit untuk kemudian mendapat masukan ilmu apa betul itu. <laughs> juga ini juga iya. Mungkin maknanya atau yang kita luruskan saja ya. bukan sulit menerima pendapat dari luar, tetapi mereka tidak mau mengalahkan dalil dengan ucapan manusia. Iya, jadi kalau yang menegurnya dengan dalil pula mungkin diterima. Ah, ah, ah. Bukankah ada ayat yang begini? Bukankah ada hadis yang begitu? Kalau ternyata dia baru dengar dan baru tahu, ternyata sahih, dia akan rujuk. Tetapi kalau udah ada dalil, udah ada ayat Al-Quran, sudah ada ucapan salaf. Kemudian kalau begini saja Ustaz, begitu saja, ya tidak bisa. Ya, nggak mungkin bisa kalah gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang kaku, artinya bahasanya ya. Ada yang bisa bahasa yang baik, itu pembawaan masing-masing. iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Kalau dalam kurun-kurun waktu kan ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Iya, iya, betul. Nah, saya ingin tahu itu maksudnya dari yang dinamakan ulama khalaf, ya, ulama salaf. Salaf itu kan ada kurun waktu dari iya. zaman Nabi sampai mana gitu. Iya. Kemudian kalau ulama khalaf yang lebih banyak mementingkan akalnya itu adalah kurunnya dari mana sampai mana. Iya. Sesungguhnya kalimat ulama salaf dan khalaf itu masalah waktu. Iya. Artinya kalau masalah tadi ro'yu itu itu masalah lain lagi. Sehingga kalau masalah waktu biasanya salaf itu dari sahabat kemudian pengikut sahabat dan pengikutnya pengikut sahabat tiga generasi biasa dikatakan ulama salaf yang di belakangnya dikatakan khalaf yang mengikuti salaf tetapi Eh, ulama khalaf ini belum tentu kita cerca sebagai ulama yang sesat tidak karena itu hanya waktu saja di antara khalaf ini ada yang mengikuti salaf ada yang tidak khalaf yang mengikuti salaf dikatakan salafiyun pengikut-pengikut salaf ahlus sunnah wal jamaah salafiyun sedangkan yang tidak mengikuti salaf dikatakan mereka khalafiyun walaupun generasinya sampai hari ini kedua Adapun masalah pemikiran tadi itu dimulai sejak munculnya bibit-bibit pemikiran Mu'tazilah dari seorang yang bernama Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha ini muridnya Al Hasan Al Basri, rahimahullah. Ketika disampaikan masalah iman, maka Wasil mengatakan, sesungguhnya ada kedudukan di antara dua kedudukan mukmin dengan kafir. Ada kedudukan yang tersendiri katanya. Manzilah bainal manzilatain. Dia bukan mukmin juga bukan kafir. Kata Hasan Al Basri, kalau bukan kafir ya berarti mukmin. Kalau tidak mukmin berarti kafir. Tidak bisa. Ada tengah-tengah di antara keduanya katanya. <laughs> Ini aneh sendiri. Sampai hanya dikucilkan, dijauhi. Ketika dijauhi itu dikatakan dalam bahasa Arab tuzila. Orangnya disebut mu'tazil, orang yang terkucil. Nah ternyata pemikiran wasil ini berkembang sampai berkembang-berkembang menjadi aliran Mu'tazilah yang lebih mengutamakan akalnya daripada dalil-dalil. Nah. nah. Bagaimana dengan madhab? Kalau madhab itu masalah fikih. Kalau madhab adalah pendapat fikhiyah. Nah. Pendapat fikhiyah itu bisa saja berbeda antara satu ulama dengan ulama, ya. walaupun sama-sama salaf. Ya. Jadi di antara ulama salaf, pengikut salaf, ada mereka perbedaan fikih dan itu dimaklumi kita saling menghormati istihadnya para ulama tapi tadi diikuti nggak apa-apa ya atau gimana? Iya, yang diajarkan oleh salaf adalah mencari kebenaran, hmm. tidak bermadhab dengan satu madhab tertentu. Iya, iya. Kalau ternyata madhab syafi'i dalilnya lebih kuat daripada madhab maliki, kita ikut syafi'i. Hmm. Dalam masalah lain, Ternyata Maliki lebih kuat dalilnya daripada Syafi'i. Kita ambil pendapatnya Maliki. Jadi tidak wajib kalau Syafi'i harus Syafi'i semua. Ya. Maliki harus Maliki semua, tidak. Karena di zaman sahabat nggak ada Syafi'i, nggak ada Maliki, nggak ada iya, Hanafi. Adanya dalil, dalil, dalil. Uh, uh. karena pernah baca satu hadis eh, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa jika eh, engkau menurut Rasulullah kalau misalnya engkau melihat suatu kemungkaran maka dengan tangannya kalau misalnya dengan tangannya dengan perkataannya jika tidak dengan hatinya nah apakah misalnya eh, pahamnya Allah itu sampai seperti itu juga gitu? itu soalnya kalau misalnya misalnya kita melihat suatu kemungkaran suatu tidak katakan misalnya pemerintah zalim terhadap kita nih apa kita cuma diam aja Soalnya kalau misalnya alim, tandanya iman kita koma. Tidak ada iman. Nah, dalilnya sangat jelas dan sahih, ma'ruf. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman. Atau dalam hadis yang lain disebutkan walaisa wara'a dhalika mithqala dzarratin min iman. Bahwa yang siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Jadi benci. Dan kata Nabi, "Laisa wara'a min iman." Kalau tidak ada dalam hatinya sekalipun, maka nggak ada sebiji darah pun dari iman. Atau dikatakan oh, tidak ada iman padanya. Ini dalil yang sahih. Sehingga kalau melihat penguasa yang zalim, maka kita melihat kemunkaran. Dan satu pelajaran penting dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, guru saya waktu itu menyatakan bahwa melihat itu ada dua, melihat dengan mata dan melihat dengan ilmu. Kalau ada seorang jahil melihat orang berbuat munkar, tapi nggak ngerti kalau itu kemunkaran apa munkar apa enggak, berarti dia melihat dengan matanya tapi nggak melihat dengan ilmunya. Tetapi kalau seorang alim tahu ilmunya bahwa itu munkar, tapi nggak lihat kejadiannya, apa benar kejadiannya? Itu juga belum lihat dia. Sehingga ketika seorang datang, khawarij, datang ke seorang soleh, ulama, yaitu Muhammad bin Hanafiyah, cucunya Ali bin Abi Wahai Muhammad bin Hanafiyah, ini penguasa kita zalim, minum khamr, berbuat dosa begini, begini, begini. Kata Muhammad bin Hanafiyah, aku tidak lihat. Tapi kami melihatnya. Kata beliau, ini kata-katanya cerdas sekali. Kenapa? dia tidak memperlihatkan kepadaku tetapi memperlihatkan kepadamu kata orang tadi tasannu dia berpura-pura baik di hadapanmu saya ulangi pertanyaannya kenapa berpura-pura baik terhadapku tidak berpura-pura baik terhadap kalian kalau begitu kalian sejenis mereka bubar mereka paham maksud saya artinya kalau dia berpura-pura baik kamu melihat orang soleh Kenapa nggak berbura-bura baik sama mereka? Berarti mereka bukan orang soleh, kan begitu? Sehingga dia tetap tidak mau, tidak. Ini barakallahu fikum satu itu. Yang kedua, kalau benar-benar melihat dengan matanya dan melihat pula dengan ilmunya bahwa itu benar-benar munkar, maka diajarkan oleh Nabi bahwa menasehati penguasa tidak dengan tangan, tetapi dengan lisan. Kata Nabi, man Sahli di sultanin falyakhud bihadi. Siapa yang melihat penguasa yang berbuat balim untuk menasehati maka pegang tangannya, artinya secara langsung. Kalau dia mau mendengar alhamdulillah, kalau tidak mau mendengar kamu sudah menyampaikan. Titik. Sehingga khawarij yang menyatakan ingkar munkar ingkar munkar kita katakan mungkin niatnya ingkar munkar tapi cara yang mereka lakukan salah kalau terhadap mereka penguasa tidak seperti terhadap anakmu Putra kepada anakmu nggak apa-apa kamu suntik, kamu tabok nggak apa-apa. Atau kepada istrimu. Nabi Allah mengatakan, wadribuhunna, pukullah mereka. Wajruhunna fil mabaji'. Kalau memang sudah melampaui, nasihati belum cukup, itu pukul. Itu di bawah kekuasaan kita. Tapi kalau kita yang di bawah kekuasaan mereka, maka kita tidak dengan fisik, tetapi dengan nasihat-nasihat. Barakallahu fikum. di perbedaan antara kita dengan mereka bukan niatnya, caranya niat mengingkari kemunkaran sama, kita juga mengingkari kemunkaran. Nah. Saya aku di rapat jam lagi. <laughs> berkali-kali masih ada, RW. orang salafi seolah bahwa salafi itu adalah teroris. Oh. Jadi kalau dengar-dengar dari media eh, teroris salafi, teroris <laughs> salafi. Ah, bagaimana cara meluruskan pemahaman itu? Iya. Itu yang sulit ya. <laughs> Artinya karena kita berhadapan dengan orang yang sengaja sepertinya. Sengaja ingin memfitnah begitu. Sehingga susah kita mau jauh juga berita dari media lebih banyak daripada berita kajian kita kan gitu. <laughs> Eh, barakallahu fikum. Yang jelas buktikan saja apakah ada dari kita atau sasatnya atau murid-muridnya yang terlibat dengan mereka itu saja. Kenal. Eh, walaupun subhanallah mereka itu selalu atau sering kalau tidak selalu sering bersembunyi di belakang kita. Eh, entah mungkin tujuannya sama dengan yang memberitakan tadi teroris salafi dia juga pengen begitu pengen dianggap sebagai bagian dari salafi di Cirebon itu yang ditangkap Densus di depan pondok saya seberang ya. yang di mana lagi di kemarin di Ci apa Ciburu itu juga iya itu juga sama di dekat pondok kita iya. nah apa maksud mereka saya nggak paham. Sehingga memang ada sepertinya ada makar, ada rencana-rencana seperti itu. Mudah-mudahan kalau kata pepatah bahasa Arab, satu bedilakal ayyamu ma kunta jahila. Hari-hari akan memberikan keterangan apa yang kau tidak tahu. Artinya bersama waktu semakin kenal yang mana yang salafi dan mana yang pura-pura salafi. Memang uh, siapa itu yang menulis buku dari teroris-teroris ada yang menulis buku bahwa saya memperjuangkan tauhid, saya mengikut salaf begitu. Nah, ini yang bikin bikin kacau. Jadi kacau kita akan jawab kalau saja ada di hadapan kita. Kalau salaf, kamu nggak akan melawan penguasa dengan fisik. kalau salaf, kamu nggak akan mengkafir-kafirkan kaum muslimin, nggak akan memakai cara teror. Kalau pakai cara teror, pakai cara seperti itu, itu jelas bukan salaf. Tenang. Allah alam Apa sih? Anak mau tanya, anak punya teman mahasiswa di UIN Sunan Jati, yaitu mengingkari bahwa menghadap hadapi dibalikan. Bahwa geser dah. Jadi bahwa khalifah yang pertama itu hanya Abu Bakar, pengen itu Ali. Apakah harus diponis dia itu Syiah? Bagaimana? Maksudnya nomor dua arah itu dasar kami. Iya. Ya, Kalian wahabi. Iya. Kalau di Indonesia alhamdulillah yang mayoritas matahannya Syafi'i harusnya akidahnya juga akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i jelas ahli sunnah wal jamaah pengikut salaf dan selalu menyatakan bahwa khulafa ar-rasyidin adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Selalu sebutkan empat bahkan masjid-masjid walaupun kita tidak setuju dengan coret-coret ya, tapi ditulis selalu di empat tiang ini Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, selalu begitu. Artinya apa? Masyarakat sudah tahu sejak dulu bahwasanya yang namanya khalifah pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman kemudian Ali. Sedangkan pendapat baru dalam tanda petik bid'ah. Pendapat bid'ah adalah pendapat Syiah Rafiwa yang menyatakan semestinya yang jadi khalifah itu adalah Ali bukan Abu Bakar. Abu Bakar Umar merebut haknya Ali Abu Bakar dan Umar pengkhianat, juga Utsman dicerca mereka dan seperti membelah bambu yang satu diangkat tinggi-tinggi, yang bawah diinjak. Artinya Ali diangkat melampaui batas, sedangkan sahabat Abu Bakar wa Umar wa Utsman oleh mereka diinjak-injak. Akhirnya pecahlah bambu tadi, terbelah. Itu adalah Syiah Rafidhah. Maka orang yang berkata kepada seperti itu jangan ragu bahwa dia Syiah Rafidhah. Nah. Baik, Kenapa dikatakan Syiah Rafidah? Nah ini namanya ada dua, Syiah dan Rafidah. Karena asal muasalnya Syiah itu hanya pencinta Ahlul Bait. Dan itu bagus. Kita juga pencinta Ahlul Bait. Maka Imam Syafi'i berkata, kalau Syiah itu maknanya mencintai Ahlul Bait, maka saksikanlah bahwa aku Syiah. Artinya aku mencintai Ahlul Bait juga. Tetapi Ahlul Baitnya menasihati mereka. Ini namanya Zaid cucunya Ali bin Abi Thalib mengatakan pada mereka jangan kalian mencerca Abu Bakar wa Umar jangan kalian mencerca Utsman mereka curiga mereka tanya wahai imam menurut kamu siapa yang lebih mulia Ali atau Abu Bakar wa Umar kata Imam Zaid yang lebih utama jelas Abu Bakar kemudian Umar kemudian Utsman baru Ali bin Abi Thalib mereka marah mereka marah mereka bubar nggak mendengarkan nasihatnya imam padahal ahli bait Imam Zaid maka kata Zaid kata Imam Zaid Rafadtumuni rafadtumuni fa antumur rafidah. Kamu kalian menolak aku, kalian menolak aku. Berarti kalian para penolak ahlul bait. Rafidah artinya para penolak. Kalian para penolak ahlul bait, bukan pencinta ahlul bait. Sehingga lebih tepat Syiah dikatakan para penolak dan musuh ahlul bait. Sebab mereka tidak mendengarkan nasihat ahlul bait. Nasihat pertama dari ahlul bait adalah nasihat dari Ali bin Abi Untuk jangan berpecah belah, tetaplah bersama kaum muslimin. Nasihat kedua dari Al Hasan yang mendamaikan dua pasukan besar. Yang kata Nabi anak cucuku ini akan mendamaikan dua pasukan besar. Al Hasan bin Ali. Maka kata Hasan bin Ali, kita ngalah saja. Kita serahkan pada Muawiyah, maka bersatulah kaum muslimin dan mereka semua gembira. Siapa yang tidak gembira? Rafidah lagi. Bahwa Al-Hasan mencoreng wajah kaum muslimin. Al-Hasan menghinakan Ahlul Bait. Al-Hasan kenapa ngalah? Al-Hasan dicerca oleh mereka. Padahal Nabi memuji. Nabi memuji dengan mengatakan Al-Hasan adalah orang besar. Sayyid yang akan mendamaikan kedua pasukan besar. Sedangkan Syiah mencerca Al-Hasan. Menolak nasihat Ali, menolak Al-Hasan dan yang ketiga menolak Imam Zaid.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 Maka dicambuk 80 kali cambukan. Orang yang mengatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar oleh Ali sendiri di mimbar Kufah. Dan itu tertulis dalam sejarah yang sahih ma'ruf. Maka Syiah adalah golongan musuh ahli bait. Satu pendapat kecil saja yang tadi, menurut saya Ali lebih utama menjadi khalifah. Kata Imam Zawri rahimahullah, tidaklah seorang berkata Ali lebih berhak menjadi khalifah dari Abu Bakar wa Umar kecuali berarti dia menyalahkan Abu Bakar wa Umar menyalahkan muhajirin, menyalahkan ansor, menyalahkan seluruh para sahabat. Maka aku tidak menduga kalau amalannya akan diterima di sisi Allah. Kata Imam Thawri. Aku tidak menduga kalau amalannya akan diterima di sisi Allah. Karena dia telah menyalahkan seluruh para sahabat. Kita para ulama mengatakan ikutilah salaf, mereka menyalahkan seluruh salaf. Itu syiah. Makanya syiah termasuk yang menuduh dan memfitnah para pengikut salaf dengan tuduhan-tuduhan jelek itu syiah nah barakallahu fikum karena bertentangannya begini <laughs> saya ke sana ke sini dijelaskan tentang wahabi di penisbahkan terakhir tentang wahabi di perkembangannya iya, iya iya nggak tahu kan wahabi itu banyak banget termasuk kita dikatakan ini. <laughs> entah wahabi ini yang mereka maksud apa tidak ya, paham Sebab setiap kita sampaikan dalil dikatakan dalil Wahabi. Kita sampaikan hadis dikatakan hadis Wahabi. Kita baca kitab kitab Wahabi. <laughs> Saya sendiri pengen tanya sama mereka, yang kalian maksud Wahabi itu apa sih? Gitu. Karena kita berupaya untuk membaca Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabiin, para tabi tabiin, dan kita mengikuti para ulama, termasuk imam-imam yang mereka kenal. Kita mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Malik, mengikuti Imam uh, nah Maliki, nah Malik dan lain-lain. Kita ikuti. Dan kita bahkan membacakan akwal ucapan mereka. Dan kalau kita mengkaji rutin kajian kitab-kitab yang kita pelajari, terutama yang di pondok ataupun yang kajian rutin, selalu dengan kitab. Dan kitabnya selalu kitab salaf. Maksudnya kitab salaf itu kitab yang terdahulu, bukan tulisan orang sekarang. Seperti yang saya baca, Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Judulnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Siapa yang nulisnya? Yang nulisnya Imam Abu Uthman As-Sawbuni As-Syafi'i. Madhabnya Syafi'i. Juga kita baca kita Aqidah Tahawiyah. Disarah dengan sarah oleh Ibn Abdul Aziz. Apa madhabnya? Hanafi. Kita baca juga kitab Syarh Sunnah oleh Al-Barbahari dari ulama Hambali. Artinya kita menunjukkan pada mereka dengan kitab-kitab ini walaupun mereka Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki tapi dalam masalah akidah sama dalam masalah akidah tidak berbeda maka kalau kalian juluki kita dengan Wahabi tidak heran karena kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah satu dari sekian banyak kitab yang kita pelajari artinya cuma satu tok Tadi kitab Akidatul Salaf Imam Sawbuni Syafi'i. Kitabnya Akidat uh, eh, Tahawiyah Abu Ja'far Tahawi dengan Syarah Ibn Abdul Is Al-Hanafi. Kemudian kitab yang lainnya dari Malik, kitab yang lainnya dari Hambali. Ada satu kitab yang kita pelajari, namanya Kitab Tauhid oleh Muhammad bin Abdul Wahab. <laughs> Ini yang jadi masalah. <laughs> Ini berarti Wahabi. Loh ini satu dari seratus kitab yang kita baca. Kenapa kok kita dijuluki Wahabi? Beliau seorang ulama dan selayaknya ulama yang lain pun mereka adalah orang yang di atas Quran dan Sunnah, tapi mereka sebagai manusia. Kadang keliru, kadang salah ada saja. Yang dijuluki dengan zallatul alim, ketergelinciran ulama. Dan itu manusiawi, manusiawi. Yang ini dikritik masalah ininya. Yang ini dikritik masalah itunya. Mungkin Syekh Muhammad Wahab ada juga kritikannya, kan begitu. Dan itu wajar. Dari sekian, mungkin dari 100%, itu paling 0, sekian kritikan dari beberapa ulama yang lain. Dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika beliau berjuang, berdakwah, mengajarkan tauhid itu di Yaman ada seorang ulama yang kita kenal, As-San'ani. As-San'ani memuji dalam syairnya, memuji Muhammad bin Wahab. Mereka kenal. Harusnya mereka tanyakan pada ulama di, di zamannya. Di zaman Muhammad bin Wahab yaitu As-San'ani. Seorang memujinya dan beberapa ulama yang bersamanya memujinya juga rahimahullah wa ghafarallahu lahu. enam sehingga kini saja apakah kita ambil dari Muhammad bin Wahab ataupun dari Abu Rasman al sabuni al syafii ataupun dari Abu Ja'far al tahawi atau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi ataupun yang lainnya sampaikan pada kami apa yang menyalahi Quran dan Sunnah maka kami akan urusan selesai kalau memang ada Wahabi di mana nih kitabnya silahkan baca dan mungkin kita akan heran kalau lihat kitabnya karena kitabnya berisi hanya dalil, dalil, dalil begitu. Tidak ada ucapan dia hampir, hampir tidak ada. Bab pentingnya tauhid, ayat-ayat hadis, ayat hadis, titik. Bab keutamaan tauhid, ayat-ayat hadis, hadis. Bab, jadi judul babnya itu dari dia. Isinya eh, ayat, mau nyalakan yang mana? Silahkan buka sendiri kitabnya biar tahu. Karena pernah kejadian di Pakistan, ada orang yang benci dengan Wahabi, dengan ucapan macam-macam, diduga oleh ulama yang ada di sana ini orang nggak tahu maka dia berikan buku kita tauhid tadi dia lepas kulitnya nggak ada penulisnya bagaimana buku ini bagus nggak dia baca semuanya dari dalil ini kita hampir nggak ada ucapan penulisnya ini hanya hanya kumpulan ayat dan hadis katanya jadi gimana bagus kalian baca ya ini tulisan Muhammad bin masa <laughs> yang benar nih sampulnya Ajib. Saya baru tahu. Wallah saya baru tahu kata tulisannya. saya. Jadi kadang-kadang orang berbicara Wahabi, Wahabi tapi tidak kenal siapa itu Wahabi. Nah, rahimahullah. Barangkali Ustaz, sudah jadi emis kalau dia ada kitab yang dinamakan dia dari Muhammad bin Abu Mereka tidak mau pakai. Sudah itu itu mau bukan bukan kita. Walaupun dibuang anunya. Benar, <laughs> iya, Pak. Itu hampir hampir sama ya kalau di yeah. dalam dari ya, istilah <laughs> salah mereka yang menggunakan kalau ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab atau Ibnu Taimiyah yeah. mereka nggak mau baca itu udah jelas karena itu paham Ibnu Taimiyah dan itu paham sama dengan Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab wah jauh Sehingga banget tidak mau Ibnu Taimiyah lebih dulu lagi <laughs> iya. nah, itu itu Syekhul Islam inilah yang barangkali baik di pesantren itu yang harus kita tanamkan kepada santri-santri atau kepada yang lain supaya mereka tidak memahami dengan pemikiran madhab karena mereka ada barangkali dari kiai-kiainya mereka ada yang mengharuskan bahwa kita itu harus bermadhab ya. karena kalau tidak bermadhab kata mereka kita akan bertanggung jawab kepada siapa inilah yang barangkali paling rusak Ya, <laughs> ya sesungguhnya kita juga punya pertanyaan. Sesungguhnya mereka mazhab apa? <laughs> Iya. Mengapa? Kalau mazhab Syafi'i, alhamdulillah, yang kita ajarkan kitab Syafi'i, yaitu Imam Abu Utsman as Mereka dalam masalah akidah nggak mau ikut Syafi'i. Itu masalahnya. Iya. iya. Jadi mazhab fikih baru ke Syafi'i. Akidah Asy'ari. Iya. Nanti yang lain lagi Maturidi, yang lain lagi maka nggak jelas juga madhab apa. Kalau madhab kita madhabnya Syafi'i, halas kita sepakat, kita ikuti Syafi'i, kita siap. Bisa <laughs> kita akan lihat banyak kesamaannya. Ah. Hanya yang sayangnya kebanyakan orang mengatakan bahwa zaman madhab Syafi'i, tapi ketika ditanyakan punya atau umnya Imam Syafi'i, apa ya? Itu dia. <laughs> Iya. iya harusnya kalau mereka bermadhab syafi'i yang betul itu pahami barangkali adalah aku kemudian kalau Imam Malik ada al yeah. Iya. gitu ya. nah ini yang paling sulit di gitu, kita masih berkembang pada seperti itu sehingga kalau ada orang menyampaikan dengan seperti apa yang tadi Bapak juga sampaikan itu ya kita kadang-kadang dikucilkan kita. <laughs> Ya, bukan dari kita, itu enggak. Tidak usah dipakai. <laughs> itu itu saja barangkali sedikit sharing. Oh, iya. Nah. Terakhir mungkin Pak Ustaz. Dengan betul-betul ini kita bisa konklusi sini karena kehendak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga paling tidak lebih mengenal Pak Ustaz. Dan terakhirnya mungkin keutamaan seperti ini Pak Ustaz kalau menjelaskan bahwa kumpulnya kita seperti ini mendengarkan suatu ilmu dari Pak Alustad mungkin ada manfaat yang lebih besar Ayo Alhamdulillah <clears throat> Tidaklah sekelompok kaum muslimin duduk di masjid bermuda karah kecuali rasyahumur rahmah kata Nabi akan ditutupi rahmat dan akan dilaungi oleh malaikat-malaikat dan akan didoakan oleh semua termasuk ikan-ikan di lautan. <clears throat> Ini keutamaan majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis mudakarah. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita pahalanya yang qiyamah dan juga diberi bimbingan hidayah di dunia ini agar kita terbimbing dengan kitab wa sunnah dengan pemahaman para salaful ummah dan tidak tertipu dengan berbagai macam tarikan-tarikan bid'ah atau ajaran-ajaran baru yang sekarang saking banyaknya sampai banyak orang-orang yang kebingungan mau ikut mana وصلى سلام العافية والهداية ورحمة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته